yang kami cintai, yang kami muliakan para pemirsa dimanapun anda berada para hadirin, hadirat, para pendengar yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga di bulan Ramadan ini mudah kita untuk menjauhi segala kemaksiatan. Dan Allah mudahkan kita untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menggolongkan kita di bulan Ramadan ini sebagai hamba-hamba yang beruntung dengan pahala yang berlipat ganda dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang beruntung dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala minal aidin wal faizin.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 masuk kota Madinah. Perjanjian dengan Allah seperti yang mereka ikrarkan sendiri karena yaitu keyakinan dan keimanan mereka kepada kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi mereka. At-Taurat yang diturunkan kepada Sayyidina Musa alaihissalam kemudian Injil yang diturunkan kepada Sayyidina Isa alaihissalam mereka membaca dalam kitab suci mereka tentang Nabi akhir zaman dan mereka berjanji jika nanti ketemu Nabi akhir zaman mereka akan menjadi orang yang membelanya yang pertama sebelum yang lainnya dan ikrar mereka janji mereka dan mereka betul-betul menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam Bahkan orang-orang Yahudi jauh-jauh. Disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana penantian mereka kepada Nabi Muhammad. Penantian yang sesungguhnya. Dan bahkan mereka sangat mengetahui tentang sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi itu akan dilahirkan di Makkah, diutus di Madinah, sifat-sifatnya seperti itu, hidup dalam keadaan yatim dan seterusnya. Sehingga di saat muncul bayi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Kemudian keajaiban-keajaiban yang mereka lihat sampai benar-benar Rasulullah mendapatkan wahyu sangat sesuai dengan apa yang selama ini mereka nanti-nanti. Sangat sesuai dengan apa yang mereka tunggu-tunggu. Akan tapi begitulah nasib buruk bagi mereka adalah mereka tayangkut. Mereka menggagalkan apa yang mereka ikrarkan dengan tentang mereka perjanjian mereka dengan Allah untuk mengikuti dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan begitulah orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani yang kedatangan Nabi Muhammad juga disebutkan dalam kitab suci mereka. Fabinama naqdihim maka akhirnya mereka meng, setelah mereka melanggar janji itu fabima naqdihim itaqahum karena kebiasaan mereka untuk melanggar perjanjian mereka yang telah mereka ikrarkan dan selama ini mereka yakini, kemudian tiba-tiba mereka ingkari, la'annahum maka dikutuklah mereka oleh Allah. Mereka dikutuk oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah tidak cukup dikutuk ja'alna fi qulubihim qasiyah. Lalu jadikan hati mereka keras dan hati keras itu adalah hati yang susah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Susah mendapatkan nasihat, susah diingatkan. Dan sifat itu berlaku kepada siapapun dari hamba-hamba yang biasa melanggar perjanjiannya dengan Allah. Bagi orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, melanggar perjanjiannya dengan Allah adalah di saat mereka sudah berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-Quran imamnya kitab suci yang harus diikuti akan tapi ternyata mereka dengan pengatuan mereka kaum Muslim ini ternyata mengingkari itu semua melanggar maka itu yang mengundang kutukan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga akan menjadikan hati itu akan keras bahkan hati keras karena gelap dengan kemaksiatan yang dilakukan dan tidak ada kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba kecuali karena melanggar melanggar ikrarnya dengan Allah perjanjiannya dengan Allah Apalagi sampai dia keluar dari iman. Na'udzubillah. Dan kita itu memang ada di alam roh sana. Terjadi perjanjian yang sangat prinsip antara kita pribadi dan prinsip antara kita dengan Allah. Yaitu kita akan berjanji bahasanya. Kita mengakui Tuhan Allah. Allah sebagai Tuhan kita. Maka siapapun yang keluar dari perjanjian ini maka dia akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah, khususnya nanti rahmat di akhirat. Dan dijadikan hati mereka kosiah hati yang keras. Kalau sudah hati keras, mereka akan hati keras itu hati yang tidak bisa mendapatkan petunjuk. Sehingga kaum Yahudi yang hatinya keras, kaum Nasrani hatinya keras, dan juga kaum muslimin yang hatinya keras akan punya perilaku-perilaku yang merugikan umat Islam. Bahkan merugikan bangsa manusia itu sendiri, bahkan merugikan semesta. Yaitu punya kebiasaan al kalima amma wadi'ihi. Mereka al kalima. al kalima amma wadi'ihi. Jadi apa yang mereka yakini atau firman-firman Allah mereka rubah. Jika orang Yahudi merubah Taurat sehingga di dalam Taurat yang berbicara tentang Nabi Muhammad sifat-sifat Nabi Muhammad hilangkan dihapus yuharrifun mereka rubah di dalam Injil pun demikian, dirubah. Dan perubahan atau yuhrifunal katahrif atau perubahan yang mereka lakukan terhadap undang-undang Allah syariat Allah dengan empat model yaitu dengan di antara mereka ada yang lupa. Mereka lupa sehingga yang ia ingat adalah bukan kebenaran lagi. Kemudian ada yang menyembunyikan. Yang kedua, sesaat lupa mereka tidak ingat tentang kebenaran yang selama ini diyakini. Yang kedua, menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui. Yang ketiga, merubah. Yang keempat adalah membuat hukum palsu lalu diatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi pada zaman sekarang ini. Merupakan seolah-olah dia adalah orang yang mempunyai Al-Qur'an. Maka tapi lupa kepada Al-Qur'annya, lupa adalah tidak pernah ingat petuah-petuah di dalam Al-Quran hidupnya jauh dari Al-Quran dia seolah-olah sebagai umat Nabi Muhammad yang mengetahui syariat Islam akan tapi ternyata dalam hidupnya jauh daripada syariat Islam dia lupa dengan syariat Islam ataupun ada di antara orang yang mengaku dirinya adalah seorang muslim dia mengerti sebuah kebenaran akan tapi disembunyikan karena kepentingan dunianya menuruti hawa nafsunya dan alangkah banyaknya golongan orang yang semacam ini dan ini juga terkutuk. Akan menjadi hatinya semakin keras. Kemudian merubah. Ada pada saat semacam ini, sekarang tidak ada memang orang yang merubah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah dijaga oleh Allah. Berbeda dengan Taurat bisa dirubah firman-firman Allah. Karena Taurat itu baru dibukukan dengan benar setelah satu abad. Setelah meninggalnya Sayyidina Musa alaihissalam. Kemudian uh, Injil dibukukan dengan rapi, dibukukan itu adalah setelah dengan rapi makanya dibukukan setelah 200 tahun setelah diangkatnya Sayyidina Isa alaihissalam sehingga Injil yang sesungguhnya yang selama ini jadi pegangan bagi mereka sudah tidak ada sehingga yang dikumpulkan adalah dari riwayat-riwayat yang didapat dari tokoh-tokoh mereka yang kulubuhum qasiyah yang hatinya keras sehingga kita ketemukan Injil-Injil saat ini kemudian Taurat atau perjanjian baru dan perjanjian lama yang di situ tidak disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di dalam kaum muslimin pun ada orang-orang yang merubah yang demikian itu. Kalau sekarang tidak ada orang merubah Al-Quran, sebab sudah dijaga oleh Allah. Yang menjaga Allah bukan yang bukan hufat yang menjaga. Bukan penghafal Quran yang menjaga. Yang menjaga adalah Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran. Yang menurunkan Al-Quran adalah Allah dan Allah yang menjaganya. Bukan hufat. Akan nah, kami lihat perantara dari hufat-hufat. Bukan gitu maksudnya. Allah telah menjadikan hufat. Mereka punya dengan hufat akan terjaga. Bahkan kalau tidak ada hufat pun Al-Quran tetap terjaga. Bahkan yang menjaga Al-Quran adalah kadang bukan orang Islam. Yang menjaga Al-Quran bukan Islam. Bahkan terjadi di negeri kafir sana. Ini kisah sudah lama. Uh, beberapa tokoh yang punya kedengkian kepada Islam mencoba untuk mencari tentang tek-tek Al-Quran. Karena mereka tidak paham betul bagaimana Al-Quran itu ditulis, kemudian bagaimana bisa dihafal, kemudian kerapiannya, kemudian ada kira'ah-kira'ah sab'ah yang selama ini masyhur, kemudian disebut kira'ah ashroh. Mereka tidak mengerti, hanya pengen yang mereka cari adalah bagaimana menjadi kalau memang ada perbedaan dalam Al-Quran seperti perbedaan di dalam Injil, nanti akan dikatakan di Al-Quran pun ada perbedaan. Akhirnya menemukan di dalam teks Al-Quran itu ada perbedaan. Sehingga dengan senangnya pengikut Abu Jahal ini menemukan Al-Quran ada perbedaan. Ada nas Al-Quran yang berbeda. Dan perbedaannya sangat jauh. Kemudian dia ekspos, dia beritakan kepada yang lainnya. Akhirnya setelah itu dilacak dari mana sumbernya ini kemudian ternyata dari sebuah percetakan setelah tahu dari sebuah percetakan ternyata percetakan ini adalah yang membuat ini adalah sekelompok dari orang-orang yang tidak kenal Islam, ingin merusak Islam dengan cara mencetak Al-Quran di, dirusak. Lihat, ada orang mencetak Al-Quran ingin dirusak, <laughs> yang menemukan ternyata mereka sendiri. Akhirnya apa? Terbukti bahwasanya yang memalsukan Al-Quran, yang membuat Al-Quran dirubah adalah kawan mereka sendiri. Jadi yang menemukan adalah juga bukan hafid, bukan penghafal Quran. Jadi mereka sendiri. Jadi yang menjaga Al-Quran yang saya yakini adalah Allah. Bukan seorang hafid. Al-Quran yang menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna Wa inna lahu lahafidun. Kami yang menjaganya Allah. Kalau secara lafad Al-Quran tidak ada yang bisa merubahnya dari masa ke masa. Hingga akhir zaman sudah dijaga oleh Allah. Kalaupun ada yang merubah pasti ketahuan. Agar tapi lihat pemahaman kepada Al-Quran. Disinilah yang banyak sehingga muncul orang-orang yang tidak mau patuh, patuh dan tunduk dengan cara penafsiran para ahli tafsir terdahulu sehingga menafsir Al-Quran dengan cara menafsiri Injil Menafsir Al-Quran dengan cara menafsiri perjanjian baru penjamu. Menafsir Al-Quran dengan akalnya sendiri tanpa patuh dengan para ulama. Sehingga muncul penafsiran-penafsiran yang salah. Muncul Islam ngaco di hari ini. Itu sama. Punya makna. Yuharrifunal kalimah ammawadhihi. Mereka merubah Al-Quran juga. Mereka akan dapatkan kutukan. Makanya orang-orang kalau sudah masuk dunia semacam itu. Dunia pemikiran yang aneh itu. Waja'alna fi qulub waja'alna qulubahum khasiyah. Hati mereka menjadi khasiyah keras. Kalau dinasihati itu sombong terus yang ada. Bukan seperti para kekasih Allah, biarpun mereka ada dinasihati oleh orang lain kecil, lebih muda darinya, lebih tidak berilmu darinya. Lihat ahli khair, ahli salah, ahli surga, ahli takwa. Kalau dinasihati oleh seseorang yang ada adalah terima kasih, puji syukur, kegembiraan. Akan tapi lihat manusia-manusia yang sudah dijadikan oleh Allah. Hatinya kosiah, keras hati. Maka kalau dinasihati pun dia tidak akan bisa mendengar. Bahkan semakin keras. Malah nasihati malah membantah, nasihati malah merendahkan. Bahkan mungkin mengatakan bahasanya ente ini kolot memahami Al-Quran dengan cara-cara semacam itu. Bahkan dengan kesombongannya sampai seolah-olah mereka itu yang paling benar. Hingga pada akhirnya, ini Islam liberal ini, Islam nggak patuh dengan ulama. Islam nggak patuh dengan rambu-rambu. Untuk memahami Al-Quran perlu tidak cukup orang itu bisa membaca al paham bahasa Arab, bisa memberikan penafsiran, tidak. Justru harus ada perangkatnya ilmu-ilmu yang lainnya ilmu-ilmu yang lainnya dimulai dari yang namanya usul tafsir harus tahu kemudian dalam bahasa Arab pun ada cabang-cabang yang harus mengetahui termasuk untuk sampai menjangkau keindahan untuk bisa merasakan keindahan Al-Quran dengan ilmu balaghahnya kemudian untuk memahami hukum-hukum tidak serta-merta orang baca Al-Quran lalu bisa mencetuskan hukum ini halal haram di situ ada perangkatnya ilmu usul fikih kemudian masih banyak yang lain yang harus diketahui maka membaca Al-Quran, membaca. Sambil merenung Allah akan berikan pemahaman. Akan tapi di saat harus mengambil sebuah hukum, harus patuh kita dengan apa yang telah dicetuskan oleh para ulama. Karena ulama di saat mencetuskan sebuah hukum adalah juga buah daripada ijtihad mereka. Nah sekarang muncul manusia-manusia yang sok lebih hebat. Apalagi zamannya zaman jauh kita dari cara berguru. Kami ingatkan bahwasanya ilmu harus diambil untuk menjaga kesinambungan rohaniat, kesambungan maknawiat, kesambungan nur harus diambil dari tangan guru, dari guru, dari guru hingga sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering disebut dengan manhaj talaqi. Sehingga kita itu kalau belajar hendaknya kita bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa? biarpun tidak secara langsung kita melihat orang yang melihat gurunya gurunya melihat gurunya gurunya melihat gurunya gurunya melihat gurunya sampai ketemu dengan orang yang pernah melihat Nabi SAW jadi silsilah ilmiah kita adalah silsilah lahir dan batin secara lahir ada sanat ilmu diambil dari siapa sanat tafsir ilmu itu dari siapa? dari gurumu dari gurumu membaca Al-Quran pun cuman dari guru Kemudian secara batin makna kecintaan antara guru murid, kemudian dari guru ke gurunya hingga sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang zaman rusak ini zaman modern, sedikit punya keahlian, kalau punya masalah tidak mau dengan guru, awas, ini manusia tersesat. Langsung gurunya adalah Ustadz Google, Ustadz Yahoo. Wah, ini paling bermasalah zaman sekarang ini. Urusan agama diambil dari yang demikian. Sementara yang di Google itu seperti super mak, super bukan, super raksasa. Market raksasa di situ bermacam-macam yang dijual. Dijual macam-macam. Yang bikin barang halal ada, barang haram ada, barang berbahaya ada. Bom juga ada, ibaratnya begitu, macam-macam. Nah itu, begitulah. Di, dunia internet. Sehingga kalau orang menjadikan andalan belajarnya adalah dengan dunia internet sangat membahayakan. Akan tapi kalau dunia internet adalah untuk menyempurnakan dari apa yang mereka ambil dari guru-guru mereka ya tapi ada seorang yang sombong sehingga nggak mau datang dengan guru Bahkan, ilmu bukan hanya sekedar pemahaman dengan otakmu bukan akan ah, tapi ada nur mahabbahmu kepada gurumu itu menyambung mahabbah mahabbah mahabbah sampai Nabi saw sehingga di situ ada kemudian ketawaduan seorang murid kepada guru itu sendiri adalah juga menjadikan sebab Allah memberikan ilmu yang tidak pernah dipelajari laduni dan ilmu itu adalah ilmu yang tidak ada di Yahoo dan internet. Apalagi yang namanya ilmu itminan, ilmu khusyuk, ilmu tabat, ilmu kekuatan iman dan kekuatan hati. Ini juga ilmu lain lagi. Bukan diambil dari hal-hal yang semacam itu. Maka ada sebagian orang itu lihat berguru dengan internet, kemudian besok sudah punya fatwa, punya web khusus Lalu bisa berfata sana sini, comot sana, comot sana. Tidak seperti itu. Maka berhati-hati kalau anda mengambil hukum. Termasuk berguru di media sendiri. Kalau anda tidak tahu siapa orangnya, hati-hati. Ad-din amanah. Agama itu amanah. Fal tangdur amman ta'khud dinak. Jadi siapa engkau mengambil? Mengambil, mengambil agama itu dari siapa? Anda harus tahu dari mana engkau mengambil agama tersebut. Siapakah guru yang kau belajar darinya itu? Dari mana sanadnya? Kemudian kita harus tahu kata, kata Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim memilih itu lebih penting sebelum kau masuk. Jika kau salah memilih guru maka ketahuilah karena guru mau tidak mau kau harus patuh. Akan di, ah, dipegang ubun-ubunmu akan dihantarkan kau. Jika gurumu benar diantarkan ke surga, jika gurumu salah kau akan diantarkan ke neraka. Nah ini. Nah, ini perlu manhaj ini. Sehingga manhaj yang selama ini belajar di dunia pesantren namanya manhaj talakki. Di kampus. Tidak semua kampus. Tapi kami hanya ada sebagian kampus yang mempertahankan manhaj talaki. Akan tapi ada begitu mengajari anak liar. nah, inar bahasan cari sebebas-bebasnya sana. Dan sangat dulu kan di perpustakaan bukunya sudah disiapkan sama gurunya. Sekarang balik lagi kalau sudah dapat tugas mahasiswa langsung tanya Kiai Google. Semuanya langsung besok selesai kamlaut sanatnya mila syaitanir rajim ini belajar model apa yang demikian itu kita tidak merendahkan belajar kampus akan tapi hendaknya pelajaran di kampus juga dikembalikan dengan manhaj talaqi memang nanti ada pem, pem, pem, pem, pem, memperluas wawasan ya tapi ilmu agama khususnya. Tapi kalau ilmu umum, ya ambil di kampus sana. Makanya kami selalu menyampaikan. Kalau engkau mengambil ilmu umum, memang tempatnya di kampus. Fakultas kedokteran tidak ada di pesantren ABCD. Di Al-Baca tidak ada fakultas kedokteran. Nah, akan tapi ilmu umum ambil di sana. Ambil di pendidikan umum. Tapi urusan agama, anda harus ini hal yang istimewa. Hal yang istimewa. Tidak boleh main-main urusan agama. Jangan sampai belajar dengan orang yang yuharrifunal kalima amma orang yang merubah-rubah ayat firman Allah dari dari tempatnya, menyembunyikan kebenaran untuk kepentingannya atau memalsukan kebenaran atau membuat sesuatu hukum dari dirinya sendiri dinisbatkan atas nama Tuhan, atas nama Allah. Musibah. Ini ada problem saat ini liberal. Islam liberal saat ini sudah masuk kampus-kampus. Anda tidak perlu tahu tentang Islam liberal, sudahlah. Karena mereka juga mengaku dirinya seorang muslim. Bahkan kalau dituduh liberal, mereka tidak mau mengatakan liberal. Tapi pikirannya liar. Nggak mau patuh dengan para ulama. Bahkan mereka lagi kagum dengan pemikiran-pemikirannya. Orang yang tidak pernah sujud. Dan mereka pakai hujah hadis Nabi. Al-hikmah dholatil mu'min. Oh kebenaran kan bisa diambil dari mana saja. Biarpun orang kafir kalau benar kenapa tidak diambil. <laughs> Sudah mulai ini. Islam memang tidak melarang mengambil kebenaran dari mana pun akan, tapi mana haji mengambil kebenaran itu sendiri harus ada dong. Sampai begitu kagumnya dengan penulis seorang kafir sampai mengatakan, sungguh aku tidak ini liberal dan dia anaknya seorang ustad katanya bahwa dibesarkan dalam dunia pemikiran tersebut, sungguh aku tidak pernah menemukan seorang penulis sehebat dia. Dalam Islam pun tidak pernah ada. Uh, dalam Islam tidak pernah ada. Nasib buruk bagi dia. Nah ini adalah model-model yuharrifunal kalima amma wadihi yang merubah Al-Quran merubah firman Allah terjadi pada orang Yahudi merubah Taurat kemudian orang Yahudi merubah orang Muslim Nasrani merubah Injil eh, merubah Injil dirubah oleh tangan-tangan mereka oleh ulama-ulama mereka wa nasuhadda mimma dhukiru bihi dan mereka lupa terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka Haddan itu adalah bagian yang baik sebetulnya. Apa itu? Allah telah memberikan kepada mereka di awalnya adalah apa? Ingin kenal Nabi Muhammad, rindu ke Nabi Muhammad, ingin bela Nabi Muhammad. Itu kan sebuah pemberian yang agung dari Allah. Makanya kalau Allah memberikan kepada hatimu rindu kepada Allah itu nikmat besar. Rindu kepada Nabi Muhammad nikmat besar. Jika ternyata Allah memberikan kepadamu ingin mengikuti Nabi Muhammad nikmat besar dan itu sudah diberikan kepada Allah oleh Allah kepada mereka. Tapi mereka lupakan karunia Allah itu. Pemahaman mereka di saat mereka membaca Taurat ada ada sifat-sifat Nabi Muhammad disebutkan. Mereka menanti-nanti, ini nikmat besar. Tapi nasu haddam bihi. Mereka lupa dengan itu semua yang pernah diingatkan oleh Allah. Allah sebutkan dalam kitab suci mereka. Dan Allah jadikan akal mereka faham. Dan hati mereka bisa menerima. Tapi mereka lupakan itu semuanya. Karena hasad dan min indi angfusim. Karena kedengkian yang ada di dalam hati mereka. Sehingga mereka tahu Nabi Muhammad ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka tahu Nabi Muhammad itu Muhammad yang kita nanti-nanti. Tapi mereka tidak mau. Wala tazalu tattali'u ala kha'inati minhum. Wahai Muhammad, engkau akan senantiasa melihat di antara mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu membuat pengkhianatan-pengkhianatan baru setelah itu. Terus ada pengkhianatan-pengkhianatan. Karena waktu itu terjadi, ini kan yang diceritakan dalam Al-Quran pengkhianatan terdahulu. Tapi di saat Nabi adakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, mereka juga melakukan pengkhianatan yang serupa. Dan engkau akan menemukan itu semuanya. Dan terus akan ada pengkhianatan dari orang Yahudi dan Nasrani, tapi ada kabar gembira, illa qalilan minhum. Tapi ada di antara mereka nanti yang membela kamu. Muncullah pembesar Yahudi, Abdullah ibn Salam, dari bapaknya seorang tokoh agama Yahudi. Abdullah bin Salam masuk agama Islam. Dan banyak orang-orang seperti itu, orang-orang Nasrani dan Yahudi yang masuk Islam dan akan menjadi pembela Nabi Muhammad dan mereka termasuk dorongan Al-Galil, orang yang sedikit tadi. Tapi lihat kelompok besar mereka adalah membuat merongrong, membuat permusuhan dengan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pun demikian wahai Muhammad. Fa'fu anhum, bersikaplah lapang hati dada kepada mereka, maafkan mereka. Wasfah ampuni Inna Allah yuhibbul muhsinin Allah senang dengan orang yang berbuat baik biarpun berkali-kali Nabi dikhianati dalam perjanjian-perjanjian Nabi dengan mereka waktu di Madinah Nabi lapang dada dan memaafkan dan sebagian para ulama mengatakan ayat ini dihapus dengan ayat kital, ayat peperangan dan itu pun ternyata ada aturannya di saat orang-orang di luar Islam itu membuat permusuhan kepada Islam menodai agama atau menodai masyarakat Islam atau menodai bumi perti bumi kaum muslimin maka saat itu umat Islam boleh membela membelanya waqatilul ladina yuqatilunakum perangilah mereka yang memerangimu perangilah mereka yang menyakitimu nanti ada dan memang sesaat Nabi diajarkan kalau mereka menyakitimu bersabarlah engkau akan tapi ada sesaat sehingga sebagian ulama mengatakan ayat ini dihapus tapi pada dasarnya Nabi juga memaafkan kepada mereka. Sebab Nabi tidak akan serta-merta memerangi orang Yahudi dan Nasrani yang memusuhi Nabi. Selalu Nabi mengajak perdamaian dengan as-safah. Fasfah, fa'fu, memaafkan. Pelanggaran pertama dimaafkan. Dan begitu kedua dimaafkan akan tapi lihat. Ini dibiarin terus-terus kok begitu terus. Maka Nabi mengangkat pedang untuk membela agama Allah. Karena mereka menghalangi Islam sampai kepada bangsa manusia, maka siapapun yang mengganggu, yang menghalangi sampainya kebenaran kepada manusia, maka ini perlu dilawan, maka adanya peperangan karena itu. Dan di dalam peperangan pun Nabi ada punya aturan-aturan yang sangat khusus. Inna Allah yuhibbul muhsinin, Allah sedang dengan orang yang berbuat baik. Sehingga Nabi memaafkan mereka. Akan tapi di samping itu setelah memaafkan pun ada sesaat Nabi mengadakan peperangan yang kami sebutkan tadi. Peperangan pun ada aturan mainnya. Dan ingat peperangan Nabi tidak pernah dimulai dari diri Nabi SAW. Akan tapi semua peperangan yang terjadi bersama Nabi adalah karena mereka yang membuat permusuhan. Waminalladina qalu kalu nasara nasoro mitsaqahum fa nasu haddan mimma Begitu juga orang-orang Nasrani yang diberi oleh Allah pemahaman tentang akan adanya nabi yang diutus di akhir zaman mereka ngerti membaca di kitab suci mereka lalu mereka mengingkari perjanjian yang mereka ikrarkan dengan hati mereka karena mereka berjanji kalau nanti Nabi Muhammad datang aku akan membela mereka aku akan bersama mereka sehingga termasuk sebabnya Abdullah ibn Salam masuk Islam itu adalah juga karena masih ingat ayat-ayat Taurat firman Allah di Taurat yang dibaca oleh ayahandanya Abdullah bin Salam tentang Nabi akhir zaman sehingga mereka in Abdullah bin Salam insaf maka benar. Jadi sebagian dari mereka masih ada firman-firman Allah di kitab Injil dan kitab Taurat yang masih benar tentang kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad. Ada dan di antara mereka masih ada yang mempercayai sehingga langsung masuk Islam. Tapi banyak di antara mereka nasumi khaddam mimma bihi. Mereka lupa dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari pemahaman, kesadaran, keyakinan yang semula kepada Nabi akhirnya berubah. Faqraina karena mereka melanggar perjanjian yang ada di dalam dirinya antara dia dengan Allah untuk patuh dan mengikuti Nabi. Mereka mengingkari maka Faqraina maka kami jatuhkan mereka semua bainahum di antara mereka al-adawah wal baghdha terjadi permusuhan di antara mereka. Permusuhan di antara mereka dahsyat dari masa ke masa. Jangan sampai kita melihat bahasanya mereka bersatu tidak. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka seolah-olah bersatu. Akan tapi sesungguhnya di kalangan mereka terjadi permusuhan yang luar biasa. Bahkan kalau kita kisah mungkin Martin Luther dan sebagainya. Atau ini kisah-kisah akhir bukan zaman dulu. Orang-orang pertikaian antar protestan dan katolik dan semuanya. Itu sampai bunuh, pemikiran bunuh. Ini, ini, ini. Ada, di antara mereka terjadi peperangan. Akan tapi dari jauh kita melihat mereka adalah bersatu. Tapi sesungguhnya di antara mereka terjadi peperangan, al-adawa atau permusuhan, wal bagdha dan kebencian di antara mereka ila yaumil qiyamati sampai di hari kiamat. Wa Allah bima kanu yasnaun dan nanti di hari kiamat akan diberitahu mereka oleh Allah. Ini loh. Gara-gara kau ingkar nih hukumanmu begini, dosamu begini. Nanti akan disampaikan, akan diberitakan kepada mereka akan diberangkat beritakan kepada mereka di hari kiamat tidak ada yang tersembunyi amma yatasaaluna anin nabil adim mereka akan bertanya apa ini ini adalah dosamu dulu hukuman apa ini karena kau ingkar Nabi Muhammad dan seterusnya bagi kaum muslimin demikian kau merusak Islam atas nama Islam ini hukumanmu Sawfa Allah Allah akan berikan tahu kepada mereka semua pengkhianat-pengkhianat agama baik agama Yahudi, Nasrani, orang Islam itu sendiri akan dibuka itu semua dan tidak ada yang tersembunyi bahkan semua anggota tubuh kita bercerita mata kita berucap, lidah kita berucap tangan kita ngomong bahkan lidah ini nggak bisa ngomong lagi untuk membela nggak lidah berucap untuk mengakui kesalahannya tapi lidah tidak bisa membela lagi karena semua akan berucap dan dimalu, dipermalukan di, di, di halayak ramai semoga Allah mengampuni kita semua dan menjaga iman kita semuanya wasawfa yunaibu ma kanu yasnaun Allah akan beri tahu kepada apa yang mereka lakukan semuanya akan diberitahu dan tidak ada yang tersembunyi dosa yang dilakukan akan tampak nanti di alam barzah akan tampak nanti di akhirat semoga Allah mengampuni dosa kita menjaga iman kita Tapi na'udzubillah mereka yang mati dalam keadaan kafir mengingkari Nabi Muhammad atau merubah mereka dari orang Islam yang merubah syariat Islam mempercayai bahwasanya di sana ada syariat yang lebih hebat dari syariat Islam mereka murtad mereka akan terhinakan selama-lamanya di akhirat dan dia di neraka sepanjang masa dan tidak ada surga bagi mereka karena murtad adalah keluar dari agama Allah khianat yang paling besar adalah murtad dan murtad bukan sekedar orang pindah agama tidak maka tapi murtad adalah termasuk itu orang yang merendahkan Al-Quran merendahkan syariat Nabi Muhammad mengatakan homosek tidak haram, mengatakan zina tidak haram, mengatakan lesbi tidak haram, mengatakan ada nabi setelah nabi, mengatakan Quran bukan wahyu, mengatakan Nabi Muhammad, uh, Nabi Muhammad bukan nabi, kemudian mengatakan sholat wajib, sholat lima waktu tidak wajib, mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, mengatakan haji tidak wajib, mengatakan ini, eh, itu adalah murtad. Dan banyak sebab-sebab kemurtadan. Imam Ibn Hajar punya kitab namanya Qawatul Islam. Tentang apa yang menjadikan orang itu keluar dari iman, banyak di situ. Yang namanya murtad bukan sekedar orang dari Islam pindah ke Nasrani, tidak. Biarpun pakai kerudung, pakai kopiah, bisa saja dia masuk bab murtad karena melakukan sesuatu yang menjadikan dia keluar dari wilayah kaum muslimin tadi. Baik ini saja Insya Allah bisa kami hadirkan dalam kesempatan ini.